Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad, ahad manane no? Pertama. Nah bahasa Arab kedua itu ini sila Jawa tadi no. Hari ketiga itu ya sulasa, salasa, terus sila Jawa. Selasa. Hari keempat itu arbia ilah Jawa yang Jawa itu ya pinter. Tapi pintere separuh ora fase no. Nak fase ya arjia, mereka tafsir napa? Dino arjia. <laughs> Dino napa Selasa. Terus kemis yang kau kata komis, kemis itu komisun napa? Kelima. Terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing ini Jumat. Jumat itu finishing, jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. No, disebut jamek, jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah daerah ini jamek, jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dina itu 6. Bawa lagi ketemu 6 pun Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 kan? Namun setu pangeran serewa popo. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. <laughs> nah, terus dino sabat, sabat itu dino apa? Istirahat. Mulane wong Yahudi ku yo prai. Setu. Mulane kan nuntut prai setu koyo wong apa? Ya. Ya, nane kiai-kiai iku mau prai setu kok mirip. Jadi ya. pangeran wis bar tapi dino kudu itu, Padahal hakikate sing kanggo iku mau Hmm. Iku nunjuk nolak nganggur Ibu peristiwa semesti melingkupi manusia. Paham? Mengenai mau nganggur juga banyak teman-teman. Kok bukti kudroy pangeran, rohmane pangeran, sing nganggur ya kok urip. Paham ya? Dipakar-pakar mikir carane, mikir dunia, jebule sing mati wong sing nawa. Nganggur. Berarti wong sibuk diburuh nawong. Nganggur. Nah setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran Duko ketika Wong Yahudi darani setuju pangeran kesel terus nopo nopo istirahat. Makanya Allah Duko. Duko nih Wong Yahudi terus setuju dino sing enak darani setu aku kesel jadi pangeran. Kue kudu kesel pisan ojo duwe aktivitas. Wong Yahudi lo kerja hari nabo setu. Termasuk diharamno berburu ikan di hari satu setu. nani kuno pangeran gak ada nak nyoba niku ya nyoba Dino Sabtu tenggene Israel mereka saat ini jadi negara Israel atau negara Palestina Soalnya negara kan, dia mulai negara Israel berarti yang aku ini eksistensi nopo Israel, yang aku mulai Palestina, aku cari PBB orang nopo Soalnya biar kono, soalnya biar kono Palestina berapa Israel, nak Dino Sabtu wah ini kata ada, iwa kata Ma'akat, tapi diburu wis ra Wong Yahudi ku buru setuh, ora oleh pangeran. Wong Yahudi dake dake jika parit-parit neng dino setuh. Tapi ora ora iku den. Ora nopo? Ora jupo, jadi jika iparit parit jebakan tapi orang jupo. Tapi iwak reso balik nih segoro jupo akad. Dan takoi pangeran, "Lah boleh iwak setu-setu boten Gusti boten gue pendet tuh. Tapi buat jupo ahad, Nangge jupo akad, sementara boten. Nah, Terus akhirnya wong Yahudi itu uh, wong sing tukang ngakal, apa? Tukang ngakal. Lalu yang karena wong cerdas itu disebut wong apa? Hanya pangeran mawon badai tidak ini delian. Lalu terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab, ya model daging ngoten. Sumben itu wong sing ngilah razakat, misalnya Kowe di wedhus pulau kan wajib zakat sito. Iku nak apa akhir tahun sebelah sito, iku sudah wajib. Perkarane syaratnya haul sedurungnya sempurna setahun. Mbok sembelih utawa mbok dol. Iku somben jarine iku pangeran lebokno nak tom, tong terus dilebokno neraka. Nah pengiran takok, gusti lah kulo buatan salah umpamanya dereng wajib, ora aja kamu lebok notong. Tapi tapi kulo teng jero, tapi tak lebok notong. Jadi kena ngilah ya pengiran apa? Ngilah disebut wa makaru, wa makarobah, wa bawu khairul nabah. Lare dianggo ngaji sejarah, jadi gunane kuno, niku wong niku ngakali. Jadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakali. Jadi ngakali ku orang politikus saiki ku sudah pinter-pinter, tapi mau niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niatnya keluarganya dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplung no tenggene sumur, itu dulu Nabi Yusuf ya pura-pura koyok koyok sing mangan serigala. Niku ngakali nopo Ngakali. Bilang ya abana kita kita ini dolan tenggene hutan, pak akalahud dia Terus ya gayanya tenanan wajah uh, ala komisi tidak minkan. Mereka membawa nopo anu, darah. Jadi kelabinnya Yusuf itu berlemotan nopo. Tapi mulai dulu kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala, jadi Nabi Yusuf kopiin yang serigala nih di akhlak. Tapi mangan anakku kelabinnya dicoplok se, terus lagi anakku wah Dipangan. Mereka bareng didel, orang sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah itu lali kan orang apa? orang nyobek nyoba baju. mana Nabi aku boleh gojlok kok akhlaknya kok apik serigala. Mesti apa mangan anakku kok nyoblok lagi ini. Saya terus lagi pangan mana ini gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anak sadar sebelumnya pinter jenengan. Saya kira ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan utai asar sing nyetokno nak ini gue gak sempurna. tetap ono asar. Ane Quran ikut wajah wala komisihi vitamin Kasih terus sekolah bal sawarat lakum anfusukum nabo amro. Pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu gak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi pinter saya saiki santri goblok itu kriminal tenan, dosa gede. Nggih goblok iku dosa gede. Mestine sing pinter ku santri. Riyen ini ana perawan, rontok edan. Mbok edan tenan saya Misal saya ana alate, kalau rusak masjid itu tes edan tenan. orang karo wong kiai Tes edan tenan. Wah riyen ana wedok ayu, rontok edan waras di koloni wong papat. Wong papat itu tokoh tokoh agama, kotoko tokoh apa ora roh tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman agama nih ora roh. Wes bareng akhirnya cah ku meteng. Meteng ku hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok seksine wis papat nak cawe wedok iku zina. Ya nyalano cawe itu, nyala Nyalano terus Ya wes nyalah no soalnya ngomong hamil berarti kan bukti nopo zina. Terus Nabi Sulaiman itu buat ini pulau cerita, penjaman ngerti betapa orang nabi ini ku pinter, mesti kan agama agamanya pangeran, itu syaratnya pinter. Pinter itu buatin goblok, kurang itu pinter banget, pokoknya buatin goblok. Terus Nabi Sulaiman <clears throat> jadi investigasi terpisah, ini pertama sing ngelakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus tako. Dengar Nabi Dawud, buat mbok jinan tak kelirian jarene. Lah kok meteng? Jari paling dikumpuli asu aja. <laughs> Nabi Dawud yang ngandel eh, wong seksine papa, tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing itu kudu takzir wong kok gelem didemeni wong. Kowe roh tenan sing demeni asu yo iya jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sitok-sitok. Asune rumahnya piye? Kan nyokot pertanyaan ini, abang gitu. Sintone takut, Kira gitu. Mesti ini harus jawab ungu ya, <laughs> masuk harus jawab. Tapi empat itu pertanyaan jawabannya warna nih gitu gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat itu empat empatnya pelaku. Iku nunjuk nona Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, eh, tapi punya kecerdasan lugu ya seorang lagi e, punya kecerdasan apa nubuah ini penting kolator nomor ke zaman akhir ini yang hilang kecerdasan jadi doa sidik amanah tablet fatonah tapi fatonahnya itu hilang makanya sebetulnya begini kalau terang sama kudu nerima ilmu dulu dalam konteks ini harus nerima sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini kalau kamu perang visabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu nggak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berku berkurang. Neng dinggon wong iso belo nak agama nak ure Nak mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan satu gara-gara koyo ambisi syahid terus kalung sitok dari sambo songo. Kalau yang pikiran kayak Anda seratus entah. Kalau yang pikiran kayak Anda lima puluh Wes ngono mau kowe egois benang mati nang bus warga nang loni widadari kan mesti utak kemu ngono iku. Wong dunya ya suci elek, cerewet kan tenang mati nang. Nah, tidak nah, boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini, perang itu tenanan, nganti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge wako adimnan, tapi tidak wako akos. Dan jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mereka Mergo kena mati berarti ra nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda. Lagama itu tidak mau seperti itu. Nah ini penting kalau Jadi sampean kudu ngerti. Ya, Agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ana cah kakak adik, anaknya padha-padha cilik. Cah cilik ora ini ra mirip-mirip. Nah, istuwa ini kan ana bedane. nih. keriting iki ora iki pesek iku ora terus raine kan tidur. Cah cilik kan mirip. Eh, singkat cerita bareng sing sitok dipangan serigala, ya dipangan serigala iku adi, iku anak, iku saja sing dipangan serigala mengklaim nak sing dipangan anak ibae bae singkat cerita abe Nabi Sulaiman abe Nabi Dawud dibenarkan klaim klaim yang salah tadi singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman jadi Nabi Sulaiman saya ambilkan peso nanti anak ini mau saya bagi dua Wah, akhirnya sing bener-bener di anak itu jerit ampun ampun pun kayak noak niku mau nadi ulo Sing adike tenang-tenang ae. Akhire dikekno sing nangis jerit. Gak mungkin seorang ibu anak di disembelih tenang-tenang wae. Artinya punya kecerdasan. Adiknya mau pas sampai dibagi loro tenang-tenang wae. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo ya anaknya sing cilik, mosok anaknya apa disembelih kok tenang-tenang wae. Ini kecerdasan nubuah. E, makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang kabundut nih dan perang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari non Nabi sampai Nabi wafat sampai Nabi wafat mengganti perannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, okay, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya Abdul Sahabat Abu Bakar ya Toro Dohir nggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa Rasulullah begitu juga Umar Utsman Karena tadi Sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna al kafir. Sama cari nanti si tafsir munir. Sing wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi nabu amba atau sing ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi nabu amwat itu di itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, kan errormu. Orang itu nggak boleh perang dengan niat tolak syahadah, mencari mati syahid. Karena tolak syahadah kalimat ini bisa diganti maktulal kafir. Kue perang gawang kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir. Orang yang dibunuh Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul berarti Anda tidak iso no kaji Nabi. Tidak iso bela bela nih. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan malah yuftafaru kosda Kita ini warani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi ojo dadi kos. Utang akeh BPKB bulat bojo wani apa-apa jatuh tempo ono perang. Jari nih mati syahid. Wah iki wae cocok. <laughs> nyaur utang mati syahid itu wabot nyaur utang sadok mati. Iya, terus perang tenanan. Wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu itu dipredeli sitok-sitok cara ngarang tafsir itu mati syahid itu artinya maktul al kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu udah bisa bela nopo Islam. mengenai dongo untuk mati barang kok sampean ora oleh. Pipi anane sampean ku penting. Bujumu paling gak rondo lah, lumayan. Jono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang orang tuh nggak mikir fatona. Makanya kata ulama, nggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Nggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi Piye-piye al kafir itu tidak keren kan kesannya Rasul ini nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh Rasul, Rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak Lindungi. Meskipun kalaupun terbunuh tidak mengurangi hormat kita pada Rasul, tentu tidak ya tidak ngurangi sama sekali. Tapi biar piye kan tadi maktulal kafir. Makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke okay, kita ingin sahid, tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau sahid niatnya tadi apa? Meskipun terjadi sahid, tapi jangan pokoknya aku nang perang, aku mati sahid, dunia loro kabeh. Lho jebule terusane ini mergo keselen urip. Kenapa? Loro. Ndak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngentikan masyur itu doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup maka natil hayatu khairun lagi hidup itu lebih baik bagi saya tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya ya sebaiknya saya mati itu doa yang umum ada doa yang lebih spesifik ya Allah ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli Ya Allah jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan ini sampai misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni wong, bodladis. Mestinya kalau mati itu kowe sing seneng. Senajan tuh orang tobat, tapi nanti mati sing seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan Pak Saini sakniki. Meskipun kula dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Wong nek mati kan gak iso zina, ora iso maling, ora iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat potensi bakat elekmu ya berakhir juga. Oh ini kan bagus, no? Kalau ini kayak alim nak mati, nak contoh minum bawa oplosan nih ya saya guys. Ngomong ratiri mau saya apa nih mati? Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia. Maka ini menjadi saya mayat ini tahu diri merasa nak jahat saat ini mati berarti saya ini maksud wal mauta rohatan li mingkuli syarri jadikan kematian ini akhir dari segala nopo keburukan nah itu itu nabi jadi semuanya nabi nak ngendikan bil bil Begitu juga misalnya jenengan yang omah serati duwe BPKB yang gadean, terus melarat, bojo judes, terus neng kamar, jelok tikus liwat ngitung reng jorong jawa naik sumpah ngitung reng itu kalau yang ngomong mursid atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari timbang lamun atau bugo tahajud timbang lamun atau bugo mojo yasin timbang lamun atau bugo wiridan oke itu memang iya bagus tapi uang naik bingung ngoten kan us bingung tapi nak cara kulo sebagai orang usul fakir itu bagus Baru kayak delok tikus kira delok uang ayu sing haram. Saya kira delok tikus sampai delok yang wedok haram sih. Delok yang itu itu bagus nih delok tikus ngerti kok haram delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fakir Orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kok gue ngaji ini, Nggak bisa ada sunat, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa, kan maksiat. Sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunnah? Wajib. Berarti delok tikus wajib apa sunnah? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti radelok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh misalnya no kiai fatwa delok tikus wajib. Lah. Tapi nak nih diwale ninggal haram itu Wajib. Lah ini galih haram pas delok. Tikus. Berarti delok tikus. Wajib. Nah, sih. itu kan. Lah itu makanya Samaan kalau ngaji usul jadinya jenenge kitab Lubul-Usul karangan Jasa Karya napa? Al ansor Itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu udah ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh, Orang sing nambahi khilaful ulama, itu saya penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya Bumi ini ono dangdutan sing serono. Enak melek kan bertarung delok orang delok orang delok kesempatan delok rodo kiai kan bingung terus kowe turu turu itu kan mubah turu tangi tangi kowe delok wis terus turu ini kan berarti ninggal sekian maksiat delok wong wedok sing ora mahram sing terus turumu kok darani sunat tapi ya wong ninggalno bareng jadi kowe pas turu itu ya ora maling ora demenan ora zina ora ngerasani makanya dulu masyur Sofyan Asori itu ke masjid ada tukang pungli terus lagi preman tukang pungli turun di masjid dibuka sama santrinya disuruh sholat subuh sama Sofyan Asori nggak boleh jangan jangan buka dunia istirahat yang awang gitu nah ini malah tapi ini wae subuh pengiran ragu toh sujud wong iki sementing dunia istirahat nanti ini dulu Mana ana wong fasik turu haram ya juga. <laughs> Mergo nak digugat? mesti programnya ya Pak. Tapi rasa patah ini cekal polisi kan aku patah ini rasa rasa patah ini ben apa? Turu. Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi itu kue nak urep anggap baik potensi menambah kebaikan. Kue nak mati anggap baik akhir dari segala keburukan. Jadi misalnya kue biasa mewakal bulat, apa mati rasa susah. pie pie akhir dari segala keburukan. Anda matur nuwun Gusti jinan akhir urip kula. Nek kula terus terus potensinya gimana? Sia. Nah, misalnya tapi sakit mawon kalau tobat. Tobat itu maknanya nih tuh so paling efektif yo matiku. Wah aneh-aneh. Paham? Sing itu tobat ora ninggal ninggal maksiat ayo paling efektif apa? tapi rasa bunuh diri maksudnya gising maksudnya kan aku mati rasa dungo aja panjang umur teruskan gusti memang mus fasek apa mati jauh tunggu apa tapi aku apa opo fasek malah kok fasek meneh ya sampai mati ya mati wah rasa dungo aja kalau lagi buatan gak ada rencana nape mati tuh jauh panjang umur. Kalau werawan kok sampean sing potensi fasek. Wah. Kalau sing mulang tafsir jalalan rawani, dungo panjang umur gue sing uripe ra kok ya wopo wae nang dunia. Tapi rasa tunggu jok mati, bumi belum siap. bumi nampak gue ya orang apa? Orang siap. Yes biasa wae anak pangeran. Mau bener kan Nabi. Urip desa Gusti, nah panjang coron jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik Gusti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan dengan Nabi gue simpel. Ya Allah hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Akhi ini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan. Saya orang wong marai pangeran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kata pengaruh kata mati husnul khotimah urip kok penak. Pangerane mbahmu tapi <laughs> dipek. Lah wong liya masa murah donga ngono. Wong pangeran gitu nyapu darul balak nggon ujian kok jaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan rencana Tuhan gue ya sepirno dibingungno itu rencana Tuhan kok bebok gue gue penak mati mutu suara gue suara gue dulu, mulu lah, dungo dongo ini gue dungane wong sombong rawol lah, dungo tapi jaluk toh masuk rawol lah Gus lah gue nggak meni jaluk rakyat turutan ke jari juta tak jaluki iya orang nuruti kau lah kang dungo dungo mau mau terus nak parane gak dina mau Gusti manut mau jenengan jadi Nah ini kecerdasan. Kalau balik balik balik gitu, di bumi ini gue, bumi langit itu tiga ini gue dino ahad. Pertama ini ahad pertama ini bu, sebetulnya uh, eh, atak furu nabiladi walakol ardofi yauma ini. Jadi pertama pangeran gawe gue ahad seneng. Tapi gak diterus no, gak selesai. Terus atak furu nabiladi walakol ardofi yauma ini wataj aluna lagu boh Anda dadali karobun aja alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fi aqwata fi arba'atin apa ayam sawal bisa itu terus sumastawa ila sama wa hiya dufan jadi pangeran pertama di bumi orang dino ditambahin dah orang dino terus ditinggal noto langit terus terus nona di bumi jadi di bumi ini udah jeda empat hari berturut-turut sing dua ini jeda nah terus apa jenenge Jumat paling terakhir Ibu Allah gaya Nabi Adam niup ruhi Nabi Adam. Rumah Nabi Adam itu kan gak digawe body ini bentuk ini, saking nopo itu tanah digawe bentuk ini, pengiran tapi di barno di barno terus tapi ya wes bolong jadi pangeran gawe Nabi Adam kok tanah itu sing irung ya bolong kuping tapi di barno ya, bareng disebul roh kondas kobon bonan Nabi Adam itu rontok saya naik dewi, mulai barokah Nabi Adam. Pas tok dodo, bodoh weteng wonten. Nabi Adam pas tangi. Padahal nyawa dia rontok sikil. Umpama Nabi Adam njuk jadi manusa nyawa dok sikil, nak sikil diketok uang mati. mereka sono nyawa Itu kan babamu Nabi Adam itu nyawa rontok sikil itu tangi. terus gede tangi. Tak kalau kok orang tangi ora nawa rontok sikil mun kepengen. Ya terus waka anal insan dulu, ajula manusa kesusu. Tapi adam dadi apa mau nyowo nganti rok sikil nak sikil diketok. Mati. Jadi baru kasih sikil ra ono Nyowo. Iku pangeran. Jadi terus Nabi Adam tiga wu nih akhir dino Jumat mepet. Lani wong seneng kesusu. Mergo pangeran dia manusa terus mepet-mepet. Pas terakhir dinten apa? Mulane kalau nganti saat ini no angger akhir Jumat mula donga. Jadi donga paling mustajab oh, akhir akhir saatin min yaumil lebo Jumat. Karena pas itu Allah bikin sinten Nabi Adam. Semua noni. Terus Nabi Adam nu nak roh lemah, ya lemah sing sampai ninjek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kowe nak kepengin tahu khitam bener, bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi. Mesti pikiran ini. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Niki rungokno kena ingin iman bener diridani Allah. Kula ini malih. Kena ora kepengin dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama ke dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir, ya iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong manusa. Delok bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyanyi. bernyam. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah nggak manuk itu mau bumi dikun jadi manuk, sitok pun jadi wet, sitok pun jadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget tanah ini setiap saat sudah jadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudroe Allah sempurna bikinlah Nabi Isa tanpa apa tanpa bapak tapi mau mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak akhirnya Allah ngeling nomen lah aku darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak kudunya Adam luwih mungkin luwih mokal wong tanpa bapak tanpa ibu nek Allah ngelingno inna masalah Isa inta wa kama sali ada lane kena kepengen mukmin sing tenang. eling pomo kowe dadi nabi ada